Tapi kalau kita kufur ingkar, maka ketahuilah adab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka pasti aku tambahkan nikmat itu. Apabila kalian kufur ingkar, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Kufur terhadap nikmat adalah dengan banyaknya melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu mudahnya pada zaman yang kita hidup sekarang ini, dosa berada di mana-mana. Dan juga begitu mudahnya kita melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu para jemaah rahmat Allah, kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada keinginan bagi kita bagaimana kita bisa melepaskan diri dari jerat-jerat dosa. Kita berusaha untuk mengenal apa yang dimaksud dengan dosa. Dan kita berupaya untuk mengetahui bagaimana tanda-tanda dosa, terutama di sini adalah dosa besar. Kita akan membahas tema tanda-tanda dosa besar. Orang melakukan dosa sekarang begitu mudahnya. Di jalan, di kantor, di rumah, Bahkan juga bisa di tempat-tempat yang dimuliakan Allah di masjid, di baitullah. Begitu mudahnya kita manusia ini melakukan perbuatan dosa. Dan kalau bukan karena ampunan Allah Rabbul Alamin, kalau bukan karena sifat pemurahnya Allah dan sifat ampunan Allah, Bumi mana yang bisa kita pijak? Langit mana yang kita pakai untuk berlindung? Sementara kita tidak memiliki apa-apa, semua adalah milik milik Allah Subhanahu wa taala. Dan memang perbuatan dosa itu merupakan karakter manusia. Ya. Dan Allah taala memberikan ampunan. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umat itu berbuat dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang menampak-nampakkan dosa. Wa inna minal mujaharah an ya'mal ar-rajulu al-amal bil lail thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayh yaqulu ya ghulam amirtu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu Allah alayh wa yusbihu yukshifu satra Allah anhu rawahu al-Bukhari wa Muslim setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya. Di antara orang yang menampakkan dosa adalah Seseorang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah menutup dosa itu, tapi dia berkata kepada orang, wahai fulan, tadi malam saya telah berbuat begini dan berbuat begitu, yaitu dari perbuatan dosa. Padahal malamnya Allah telah menutupnya, sementara di pagi hari dia ungkap, dia buka, dia bongkar dosa dia sendiri. Ini juga salah satu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa banyak manusia itu yang bangga dengan perbuatan dosanya. Kita Ketahuilah para jemaah bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada akibatnya dunia maupun akhirat. Pasti ada efek sampingnya dunia maupun akhirat. Sebagaimana Abdullah Ibn Abbas mengatakan, "Inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani." wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu ya merupakan cahaya. Bisa memberikan cahaya di wajah seseorang. Bisa memberikan cahaya dalam hati. Dan bisa memberikan keluasan rezeki dan kekuatan pada badannya serta melahirkan rasa cinta pada hati para makhluk. Itu perbuatan baik. Begitu sebaliknya wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahadan fil badan wa nuqsanan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Begitu pula sesungguhnya perbuatan dosa akan melahirkan yaitu warna hitam di wajahnya, ya, gelap pada wajahnya, kegelapan dalam hati, kemudian kelemahan pada badannya dan dikurangi rezekinya serta melahirkan kebencian pada hati para makhluk. Ini para jamaah mati Allah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas insya Allah saya bagi pembahasan ini menjadi sembilan poin ya. Poin yang pertama adalah al-muqaddimah ya Poin yang kedua adalah al-ma'asi tanpa semila sawair wa kaba'ir. Perbuatan dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Di poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-kabairu ba'duha anbar min ba'din. Dosa besar sebagiannya lebih besar dari yang lainnya. Dosa besar sebagiannya lebih besar dari yang lainnya, yaitu dosa besar sendiri juga bertingkat-tingkat. Yang keempat, Al-kabairu tanqasimu ila kabair zahiratin wa kabair batinatin. Dosa besar terbagi menjadi dua yaitu secara zahir dan batin. Ya, ada dosa zahir dan dosa batin. Itu dosa besar. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Poin yang kelima, kabair kabairul qulub awil batin akhtar wa akhtar wa adal min kabair zahir. Ya. Atau kabair al jawari. Dosa besar yang bersifat batin lebih berbahaya dan lebih hina dibandingkan dengan dosa besar secara dohir. Apa contohnya? Nanti insya Allah kita akan mendapatkan. Poin yang keenam, mata bihi dulu. Perkara-perkara yang membuat dosa menjadi lebih besar perkara-perkara yang membuat dosa menjadi lebih besar. Sudah besar, bisa besar lagi. Ini yang keenam. Kemudian poin yang ketujuh, muka saghair wal kabair. Perkara-perkara yang bisa menghapus dosa kecil dan dosa besar perkara-perkara yang bisa menghapus dosa kecil dan dosa besar. Kedelapan, mukafiratus sawair wa walayak ala takfir al-kaba'ir. Perkara yang menghapus dosa kecil dan tidak bisa menghapus dosa besar dan tidak bisa menghapus dosa besar. Dan terakhir para jemaah, ini poin yang paling penting yaitu kita bahas alamatul kabair wa amsaluha. Tanda-tanda dosa besar dan contoh-contoh dosa besar. Tanda-tanda dosa besar dan contoh-contoh dosa besar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahuilah ya. Poin yang pertama pada 5 bahwa kita sekarang ini diliputi dan dilingkupi oleh berbagai macam bentuk perbuatan dosa. Saudara tidak perlu jauh-jauh untuk mencari dosa. Di kamar tinggal pegang handphone sudah semua dosa bisa terkumpul di sana. Dan ini menunjukkan bahwa memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi semacam itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا فأي قلب أشربها نكتت به نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت به نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه Muqab bin Abiyat la tadurruhu fitnatun ma sama samawati wal ardh. Rawahu Bukhari an Hudzaifah bin Yaman. Senantiasa yang namanya fitnah. Fitnah itu apa? Syubhat dan syahwat. Itulah dosa. Ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah dosa tersebut akan ada di atasnya noda hitam dan hati siapa saja yang menolak dosa itu akan tertoreh di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi menjadi dua, hati yang hitam terbalik seperti belanga yang hitam. Sehingga hati seperti itu tidak bisa mengenang kebaikan dan juga tidak bisa mengingkari keburukan satu kemungkaran. Kecuali hati seperti itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Adapun hati yang putih kata Nabi tidak akan pernah berpengaruh fitnah apa saja, dosa apa saja kepada hati itu selama bumi dan langit masih tegak. Hadis ini sahih riwayat Imam Al Bukhari dan sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Nah, ini hadis ini para jemaah memberitahukan kepada kita tentang apa? Tentang dosa yang senantiasa mengancam kita Dosa yang selalu mengintai kita. Termasuk juga pengaruhnya kepada hati kita. Yaitu tidak bisa mengenal yang makruh dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan ya yang baik dikatakan jelek, yang tauhid dikatakan syirik, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang ketaatan dikatakan maksiat dan sebaliknya. Orang menutup auratnya dikatakan aneh, Sementara orang yang berpakaian tapi telanjang dianggap biasa. Coba bagaimana kalau bukan hati yang buta? Ada orang yang sudah tidak malu-malu, laki sama laki-laki kawin. Yang terjadi para jemaah. Diekspos dengan begitu mudahnya, tanpa malu-malu. Kenapa? Karena hati sudah terbalik. Ya, hati terbalik. Tadi dia disebut oleh Nabi SAW, hatinya terbalik. Kalkuzi mujahiyah. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkaran illa ma ashraba bin hawa. Hatinya seperti belanga terbalik. Sehingga tidak bisa mengenal mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Coba para jemaah, dulu kita tahu berdua laki perempuan digelap-gelapan malu. Sekarang sudah ada malu, bukan hanya laki perempuan sama laki-laki kan mau kawin. Enggak malu. Enggak malu. Ya. Ini adalah dosa beragama dan kita memang harus hati-hati karena kita orang Islam. Sebagai muslim kita punya keyakinan, kita punya akidah, kita punya kehidupan. Kehidupan kita bukan semata-mata dunia. Dunia hanya sebagai kendaraan bagi kita. Kehidupan kita adalah akhirat. Kita punya keyakinan kita tidak akan berspekulasi dengan pendapat-pendapat, omongan, opini orang. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis, kita punya pegangan. Tarak tufikum amrayn lan tadillu ma tamassaktu bihima. Kita Allah wa sunnati nabiyyin. Ya. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu, tidak akan pernah sesat selamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahmati Allah, perbuatan dosa akan membuat hina baik secara pribadi keluarga, berbangsa dan bernegara. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum atlab al-baqar wa raditu biz zara' wa taraktu al-jihad, Sallallahu alaikum dhulla la yaj'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Dawud an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk jual beli riba Kemudian kalian pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, meninggalkan jihad. Maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan tersebut tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Al-Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan terhadap hadis ini. Ya, apabila jual beli riba merajalela. Ini salah satu contoh dari dosa kalau sudah menyebar. Kemudian pegang ekor sapi, ya, itu dengan pertanyaan cinta dunia. Meninggalkan jihad tidak hanya meninggalkan jihad tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Maka di sini kalau sudah yang diharapkan merajalela, menebar di mana-mana. Cinta dunia begitu besar, Kewajiban banyak ditinggal. Apa yang terjadi para jemaah? Sallallahu alaikum dhullah. Allah akan menguasakan kepada kalian yaitu kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Para jemaah yang dirahmati Allah, kondisi umat Islam kita sekarang ini memang sangat ya dikelilingi oleh berbagai macam cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita menyadari bahwa setiap saat taring-taring dosa ini bisa menerkam kita. Dan kalau sudah dicengkram oleh taring-taring tersebut, sulit bagi kita untuk berlepas diri darinya. Kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba pikiran waras yang mana? Perempuan mau kawin sama perempuan. Coba pikiran waras yang mana? Laki sama laki mau kawin. Dan itu semua dilakukan tanpa adanya rasa malu sedikit pun para jemaah. Dan ini terjadi. Nah, ini terjadi. Ya. Dan begitu hebatnya syaitan untuk membentuk opini tersebut. Dan begitu hebatnya syaitan untuk memberikan pembelaan atas nama hak asasi manusia dan lain sebagainya para jemaah. Ya. Maka perhatikan bahwa kaum muslimin ya seperti apa kata Nabi seperti makanan yang siap dicabik-cabik oleh semua orang يوشك الأمم أن تدع عليكم كما تدع الأكلة إلى قطعتها فقال قائل أمن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يجعلن الله من صدور عدوكم المحابة منكم ولا يكلفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن qala hubbud dunya wa karahiyatul maut rawahu Abu Dawud wa Ahmad hampir saja umat-umat ya akan berebut kalian sebagaimana orang berebut makanan di meja hidangan. Ada bertanya kepada Rasulullah, apakah kami saat itu sedikit ya Rasul? Apa kata Nabi? itu kalian bahkan banyak. Akan tapi banyaknya kalian seperti buih yang ada di laut. Dan Allah Ta'ala akan mengangkat wibawa kalian dari hati kalian, dari hati-hati musuh-musuh kalian. Dan Allah akan mencampakkan kepada hati kalian yaitu penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-wahan? Yaitu cinta dunia dan takut mati cinta dunia dan takut mati. Takut rugi, takut bangkrut, sehingga kebaikan tidak pernah didukung. Takut rugi, takut bangkrut, sehingga akhirat tidak pernah dipikir. Yang dipikir tentang dunia. Kalau memang berhak memiliki keuntungan untuk promosi dunia dikeluarkan meskipun itu merupakan kebatilan karena takut rugi dan cinta dunia para jemaah rahmati Allah Mari kita sebagai orang Islam, kalau kita bisa merasakan nikmatnya iman, maka kita akan merasakan lezatnya kehidupan ini para jemaah. Dan orang akan merasakan lezatnya iman jika dia tahu ya mana itu ketaatan dan mana itu dosa para jemaah. Ya. Nabi bersabda, "Talasun mangkum nafihi wajada halawatan iman." أن يكون Allah ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب an لا يحبه إلا إلا لله illa illa أن يعود في الكفر كما يكره أن kufri في النار رواه البخاري tiga perkara ya apabila berada pada seseorang dia akan merasakan manisnya iman tiga perkara yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan dengan yang lain. Ya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan yang lain. Ini penting para jemaah. Mari kita tanamkan itu pada diri kita. Kita datang kemari ke majlis ilmu karena cinta Allah, karena cinta Rasul. Kita menegakkan sunnah Nabi karena cinta Allah, cinta Rasul. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah bukan karena hartanya, bukan karena kedudukan dan jabatannya, tapi mencintai karena karena Allah. Dan yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada kekufuran. Ya. Sebagaimana dia tidak suka dilempar ke dalam api. Benci kepada kekufuran sekarang kita sudah menjadi muslim, tidak suka dengan kekufuran. Kita sudah bertauhid, kita tidak suka kembali kepada kesyirikan. Dulu bergelimang dengan perbuatan kesyirikan. Langganannya paranormal, langganannya dukun. Setelah tahu ditinggalkan semuanya. Dulu bersandar pada feng shui, ditinggalkan semuanya. Dulu bersandar pada ramalan bintang, apa bintangmu, cancer, virgo, ditinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya para jamaah maka akan merasakan yang iman. Kalau masih suka nanamkan nempel tapal kuda di rumah untuk mencegah balak, tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya iman. Kalau masih suka dengan rumah dengan feng shui begini dan begitu, tidak akan pernah merasakan iman. Maka orang yang merasakan nikmatnya iman benci untuk kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada kesyirikan, tidak suka kembali kepada maksiat. Jangan sampai reuni yang dilakukan, mungkin reuni SMA-nya, reuni perguruan tingginya. Kemudian apa? Melahirkan masa lalunya ketika berbuat dosa dengan orang-orang yang sudah terdahulu. Ini hati-hati dengan perkara seperti itu para jemaah. Ya, sekarang udah pada tahu, udah teman-teman SMA-nya yang dulu angkatan sekian mundar reuni, ya. Apa? Orang bilang CBLK ya atau yang lain, ya. Cinta lama bersemi kembali. Ini hati-hati sudah punya suami sudah istri benci kembali untuk berbuat dosa yang dulu sudah tinggalkan Ini baru akan merasakan merasakan iman. Para jemaah rahmati Allah orang yang bisa menikmati lezatnya iman kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, mencintai saudaranya karena Allah bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Kenapa dicinta pada orang itu? Karena dia bertakwa kepada Allah Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Kita cinta kepadanya karena ilmunya, kita cinta kepadanya karena ketakwaannya, kita cinta kepadanya karena karena imannya. Maka inilah yang akan melahirkan apa? Lezatnya iman. Begitu pula para jemaah Jangan kita mencoba untuk mengenang masa lalu dari perbuatan dosa. Nostalgia ya. dengan perbuatan dosa. Jangan seperti itu. Ya. Hilangkan semuanya. Terutama memang lagi marah misalkan reuni teman sekolah dulu. Ya. Maka ini kita harus waspada. Ini sebagai mukadimah para jemaah ya, bahwa apa? Bahwa perbuatan dosa senantiasa mengelilingi kita dan ini memang ujian ya karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan sementara neraka dikelilingi oleh perkara yang sangat menyenangkan ya. kemudian para jemaah yang dirahmati Allah para ulama e, mereka memang ada pandangan yang berbeda terhadap dosa, ya. Apakah di situ ada dosa besar, ada dosa kecil? Ya. Sebagian dari ulama mengatakan tidak ada dosa kecil. Semua dosa adalah besar. Ya. Ini tentu saja dari sisi positifnya kehati-hatian kita. Tidak menganggap remeh. Ya. Tidak menganggap remeh. Tapi faktanya ya dosa besar dan dosa kecil itu ada pembagiannya. Di antara para ulama yang mengatakan semua dosa besar ya seperti Abu Bakar al Bakilani ya, kemudian juga Abu Sihan Al-Isfirayni dan yang lainnya ya. Tapi jumhur ulama mengatakan jumhur ulama mayoritas bahwa dosa itu ada besar dan dan kecil. Gitu. Ya. Tapi kita jangan melihat kecilnya dosa. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innal mu'min yara bahu ka'annahu fi asli jabalin ya khafa'an ya alaihi. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa al anfi fa yaqulu hadza." Rawahul Bukhari. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, orang beriman melihat perbuatan dosa dia seperti dia berada di pinggir gunung, di lereng gunung dan dia takut gunung tersebut jatuh runtuh kepadanya. Adapun orang yang suka dan gemar berbuat dosa, dia melihat dosanya seperti apa? Lalat yang bertengger di hidungnya. Ditepis, ini mah urusan 60 tahun, ini urusan 70 tahun, iya kalau 60 tahun umur kita. Itu orang sudah berbuat dosa. Tapi kita tetap harus e, menerima bahwa memang ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa buktinya? Sebagai dalil surat An-Nisa ayat 31. Ya, surat An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, "In bu kabairo ma tunhauna anhu nukafir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum." Ma tunhauna anhu apabila kalian ya menjauhi kabair, itu dosa besar yang telah dilarang atas kalian, maka apa? Balasannya nukafir ankum sayyiatikum. Kami hapus dosa-dosa kalian. Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Nah, berarti dari ayat ini bisa kita pahami yang pertama di situ memang ada dosa besar. Dan kalau orang bisa menghindarkan dirinya dari dosa besar, maka apa? kalau Taala hapus dosa-dosa kecilnya. Ya, seperti sholat, Nabi bersabda, al Jum'ah ila al Jum'ah eh, eh, ya. <clears throat> khamsu wal jum'ah ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahumma lima bainahunna majatul batil kabair. Ya, salat lima waktu Jumat satu kepada Jumat yang lain itu bisa menghapus dosa di antara keduanya jika ia meninggalkan dosa besar. Ya, jadi dosa kecil itu bisa dihapus nanti dengan amal-amal soleh. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran ayat Nisa 31 bahwa di situ ada pembagian dosa besar dan dosa kecil. Ya. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat yang ketujuh. Allah berfirman, "Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Allah membenci kepada kalian kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Nah ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan ya, menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan dosa. Ya, adanya tingkatan-tingkatan dosa. Dan juga surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Ya, orang-orang yang meninggal, meninggalkan dosa besar dan perbuatan tercela. Nah, ini adalah e, menunjukkan adanya dosa besar. Kemudian juga dalam hadis Nabi bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair Salatan Al-isyraku nah, billah wa uqul walidain wa syahratuz zuhur wa qawluz zuh Maukah aku tunjukkan kepada kalian ya dosa besar yang paling besar? Sampai tiga kali beliau bertanya seperti itu. Ya. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah perkataan atau persaksian palsu. Itu dosa besar. Termasuk juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, ibu ibu asbab al-mubiqat." Tinggalkanlah kalian tujuh perkara yang membinasakan. Asyirku billah, wasihr, وقاتل الناس التي حرم الله إلا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا واكل الربا وتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات tinggalkan oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Ya, ini dosa besar. Yang pertama adalah menyebutkan Allah Yang kedua wasihru, perbuatan sihir. Yang ketiga waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil membunuh jiwa ya, yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang keempat wakul malil yatim makan harta anak yatim itu juga perkara yang membinasakan. Yang kelima wakul riba makan harta riba yang keenam liyau yaumaz lari dari medan perang itu juga dosa besar. Dan yang terakhir adalah waqasul muhsanatil ghafilat ghafilatil mu'minat yaitu menuduh eh, wanita baik-baik dengan tuduhan zina itu juga dosa besar. Nah ini ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang ada dosa besar ya berarti ada juga dosa dosa kecil. <clears throat> Poin yang ketiga para jemaah, ya, al-kabairu ba'dhuha akbar min ba'dhin. Dosa besar itu pun juga bertingkat-tingkat, ya. Sama-sama dosa besar tapi tidak satu level. Ya. Sama-sama dosa besar tapi tidak satu level. Seperti tadi, ya, seperti tadi. Ala ubabiukum akbarul kabair. Bapak aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar Kemudian Nabi menyebut yang pertama al-isyraku billah wa aqul walidain wa syahadatuz zur wa qawlu zur. Menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, persaksian palsu. Ya, yang sekarang seperti ini banyak dan berubah. Itu dosa besar yang paling besar. Nah ini juga menunjukkan bahwa di samping dosa itu terbagi dosa besar dan kecil, juga apa? Dosa besar itu juga ber bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ya. Tentu tahu ketika kita mengetahui tanda-tanda tersebut para jemaah, ya kita tidaklah menghindarkan diri. Insya Allah pada bahasan terakhir tanda-tanda dan contoh-contoh dosa besar. Ya. Kemudian dosa besar pembahasan yang keempat ya itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama yang bersifat bohir ya dan yang kedua yang bersifat batin ya yang bersifat zahir dan batin para jemaah <clears throat> seperti apa sifat atau dosa besar secara zahir ya seperti orang berzina orang mencuri eh, kemudian orang minuman keras zahir ada yang batin ya, yang tidak kalah bahayanya. Seperti apa? Al-kibr sombong. Al-ujubu. Ujub yaitu kagum pada dirinya. Ria pamer ya. Begitu pula penyakit-penyakit hati yang lain. Oleh karena itu para jemaah dosa yang menyerang hati ya tidak kalah pentingnya dengan dosa yang menyerang fisik. Oleh karena itu dalam surat An-Nur ya, surat An-Nur pada ayat yang ke-63 Allah berfirman فَلْيَحْذَرِ dari yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah fitnah, yusibahum adzabun alim." Sebelum saya terjelaskan dan saya terjemahkan ayat ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Tolong dijawab. Kalau ada orang tiba-tiba datang dan memberitahukan kepada saudara, Pak, Bu, rumah bapak, rumah ibu kebakaran. Kira-kira apa respon yang akan Anda berikan? Kira-kira sepotong mengatakan apa? Apa? Benar ini kebakaran yang yang membawa berita orang yang sikoh terpercaya. Kira-kira apa respon yang keluar dari dari kita? Ya, Alhamdulillah aku lihat, <laughs> oh, betul. <laughs> Atau ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang lain para jemaah? Istighfar tidak? Astagfirullah. Ya. Pertanyaan kedua para jemaah ada kaitan dengan ayat tadi. Sehingga nanti kita bisa bercermin, ya. Seperti apa kita ini? Tiba-tiba ban motor, ban mobil bocor, terguling. Apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, dosa apa yang saya lakukan? Ini para jemaah, ya, kita itu lebih respect, lebih respon, lebih sensitif apabila fisik yang diserang. Ya, padahal lebih parah dan juga tidak kalah bahayanya ketika yang diserang adalah hati kita. Oleh karena itu, dalam surat An-Nur ayat 363 tadi Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ dari يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ antusibahum fitnah أَوْ sibahum عَذَابٌ alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kalau begitu, berbuat dosa. Hati-hati dari apa? Antusibahum fitnah. Menimpa mereka adalah fitnah. Ditimpa fitnah. Atau ditimpa oleh adab yang pedih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana penjelasan Al-Imam Muhammad bin Shalih ini menyebutkan kata fitnah terlebih dulu daripada adabun alim. Sebab adabun alim itu yang diserang fisik. Kalau fitnah yang diserang hati jemaah. Ya. Seperti apa? Malas sholat fitnah. Malas sholat berjamaah ke masjid fitnah ya, suka riba, suka merupi fitnah. Padahal yang namanya merupi memang benar makannya suatu ayam tapi jadinya dari manusia. Ya, karena apa? Sambil makan sambil sambil riba. Dan tidak terasa. Dan tidak terasa ya bahwa sebenarnya itu menyakitkan. Coba seandainya para jemaah orang yang hibah kata di Quran disebutkan La yadda ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan satu sama lain merumpi satu dengan yang lain, menggibah, menggunjing. bapak kalian makan bangkai saudaramu sendiri, pasti kalian jijik. Seandainya kita makan bangkai jijik, tapi ya Pak, tidak terasa. Karena apa? Yang diserang hati. Ya, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, dosa hati tidak kalah bahayanya dengan dosa fisik. Dia sholat, dia puasa, hajinya nggak itu, ya zakat sedekahnya masya Allah, tapi hatinya sombong, kiber, ya kiber. Apa kiber? Ada seorang datang kepada Nabi, menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus apakah termasuk sombong? Apa kata beliau? Al-kibru batarul haq wa nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ternyata apa? Dia sombong, meremehkan karena sudah zakatnya lebih paling banyak. Dia sombong karena hajinya masya Allah. Dia sombong karena ibadahnya sudah masya Allah. Jadi penyakit hati tidak kalah bahayanya dosa hati dengan dosa fisik. Makanya di sini dosa besar ada dosa fisik, ada dosa non fisik, ada dosa zahir, ada dosa batin. Dan dosa batin tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu dalam surat An-Nur tadi ayat 63 Allah sebutkan ya yang ancaman ya menyerang kita pertama fitnah. Fitnah itu tadi Nabi mengatakan tuh tu'radul fitan, fitan zaman dari fitnah alal kulu, Ya, bahwa fitnah itu ditawarkan hati. Ya. Dan semua para jemaah, semua perbuatan dosa adalah fitnah. Ya. Dosa fitnah. Dosa hati, dosa fitnah. Semua perbuatan dosa fitnah. Fitnah itu ada dua, syubhat dan syahwat. Ya. Subhat segala sesuatu yang merusak keyakinan, syahwat segala sesuatu yang bisa melemahkan diri melakukan ketaatan. Itu syahwat. Ini pembahasan yang ke empat dan kelima ya, yaitu perbuatan dosa besar ya bisa bersifat dohir yang bisa bersifat batin. Seperti ria, pamer, dia sholat, fisiknya berbuat baik, ya, fisiknya sholat, fisiknya umroh, fisiknya tangannya melakukan harta untuk anak yatim, korok, tapi hatinya bukan kepada Allah. Apa kata Nabi? Nabi bersabda Allah berfirman, Ana agnas syuraka anisil. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Al-Bukhari, eh, Rawahu Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu taala Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak butuh. Nah, ini dosa hati para jemaah, yaitu pamer, ria, sum'ah. Padahal fisiknya melakukan ketaatan berupa sholat. Ya. Bukan berarti dosa fisik zina, minuman keras, bukan berarti itu tidak berbahaya. Ya. Karena semua perbuatan dosa melahirkan apa para jemaah? Kegelapan dalam wajah. Sebagaimana kan tadi perkataan Abdul Abbas, seorang sahabat, "Inna lisayyi'ah sawadan lil wajhi wa zulmatan fil qulub." Kawahana fil badan, wa ruksanan fil rizki, wa di ya, fi ulubil Bahwa perbuatan dosa itu akan melahirkan kegelapan pada wajah seorang. Gelap. Ya, tidak terang. Bukan berarti hitam, ya bukan para jamaah jangan salah paham. Kemudian juga akan melahirkan kegelapan dalam hati. Ya. Orang bilang hatinya galau, Orang bilang hatinya gundah. Orang bilang hatinya gersang. Kenapa? Karena banyak berbuat dosa. Coba saudara bertobat dari dosa, menangis kepada Allah Subhanahu taala akan terasa nikmat. Ya. Dan kalau kita bisa merasakan nikmatnya itu, itulah orang beriman. Nabi bersabda, "Man sarrahu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun." Rawahu Nasai. Barang siapa yang senang dan bahagia ya dari perbuatan baik yang dia lakukan dan sedih dari perbuatan buruk yang dilakukan itulah orang yang beriman. Nah, pertanyaannya, adakah orang berbuat dosa senang dan gembira? Adakah orang menyakiti orang lain, merugikan orang lain, malah dia tepuk tangan, bersorak-sorai? Kalau ada, itulah orang yang sakit. Sebab orang yang beriman sedih ketika dia melakukan perbuatan dosa. Bu, ibu jangan bicara begitu. Itu menyakiti orang. Karena hatinya terbalik, seharusnya ketika ada nasihat seperti itu, Alhamdulillah, ya, astagfirullah, waktu mulai atas nasihatnya. Tapi karena hati terbalik, dengan sebab dosa yang dilakukan, bukan istighfar yang keluar, justru dia apa? Bersyukur, Alhamdulillah, kapan lagi kesempatan saya untuk ngomong seperti ini. Ya. Ini para jemaah. Sebab kalau orang beriman, ketika dia berbuat dosa, sedih. Orang beriman, ketika bisa berbuat baik, senang. Ya. Ini hadis Nabi tadi, sabda Nabi. Man sarrahu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Rawahu Nasai. Barang siapa yang senang, gembira dengan perbuatan baik yang dilakukan, sedih dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Itulah orang beriman. Itulah orang beriman. Oleh karena itu jangan remehkan perbuatan baik sedikit apapun, jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Jangan engkau remehkan perbuatan dosa, ya. Tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Sebagaimana perkataan Bilal bin Sa'ad, la tandur ila siwaril khati'ah walakin undur ila adabati man asaita. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada zat yang maha besar di mana engkau berbuat dosa kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah poin yang keempat dan yang kelima, ya, bahwa dosa besar itu ada dua juga, ada yang bersifat dohir, ada yang bersifat batin, ya yang bersifat batin ini tidak kalah bahayanya, sombong. Sampai Allah ber, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min ibrin. Tidak masuk surga orang yang ada apa? kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji dzarrah. Apa sombong itu? Apakah pakai baju bagus, pakai mobil bagus sombong? Bukan, bukan itu kata Nabi. Al-kibru batarul haq wa ghamtullah. Sombong adalah menolak kebenaran. Sudah sampai padanya ini firman Allah, dia pilih yang lainnya. Sudah sampai kepadanya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman apa kata Allah? Inna makana al mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay sami'na wa tu'na Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Allah berfirman, "Wa makana kana mu'minin wa la mu'minatin Ida qadallahu wa rasuluhu amran Ayyakuna lahumul khiyar min amrihim." Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki atau perempuan, Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, lalu dia pilih yang lain. Saya tidak suka ini, suka yang ini. Tidak pantas orang beriman seperti itu. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidaklah uh, beriman mereka. Ya, satu mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka dan tidak ada rasa berat hati atas keputusanmu dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Inilah orang yang beriman para jemaah. Ya, oleh karena itu mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari tanamkan perasaan ya, tanamkan keimanan dalam hati kita bagaimana sikap kita sebagai orang beriman, ketika kita sudah mendengarkan firman Allah, ketika kita sudah mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memiliki kesamaan, yaitu kita cinta pada Allah, kita punya kesamaan, yaitu kita kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh karena itu, konsekuensi cinta kita kepada Allah dan Rasul sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kalau kita belum bisa menjalankan perintah Allah, jangan salahkan ayatnya, jangan digugat hadisnya. Apalagi jangan sampai memperolok-olok ayat-ayat Allah, jangan sampai memperolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sudah mengancam dalam Al-Quran surah At-Taubah pada ayat yang ke-65-66 apa firman Allah Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum katakanlah apakah kepada Allah kepada Rasulullah dan kepada ayat-ayat Allah dan kepada Rasulullah kalian memperolok-olok maka tidak ada alasan bagi kalian kalian telah kufur setelah kalian beriman ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kita mohon kepada Allah tunjukkan ya Allah yang benar itu benar berikan kemampuan untuk menjalankan tunjukkan yang salah itu salah berikan kemampuan untuk meninggalkannya dan berikan jalan bagi saudara kita yang berlumuran dengan dosa agar tidak selamanya bergelimang dengan dosa. Bukalah hatinya, tunjukkan jalanmu. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, Ya ibadi, innama ya'malukum, usiha lakum, summa wafikum iyaha, wa man wajada khaira, fal yahmadillah, wa man wajada ghaira dhalik, fala yarubanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal ibadah kalian. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal ibadahnya, adalah apa? Memuji Allah, Alhamdulillah. Jangan sombong, jangan meremehkan orang, Jangan sombong, jangan merasa sudah surga punya miliknya, jangan sombong, tapi darah kita rendah hati. Falyahmadillah memuji Allah. Kalau barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, berupa keburukan dari amal perbuatannya, fala yalumanna illa nafsah dan jangan mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jemaah rahmati Allah, ya ketika kita mengetahui dosa-dosa ini, mari kita hindarkan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa apa yang selama ini kita lakukan dosa, sementara belum mampu melakukan, jangan sampai menolak ayat Allah Jangan sampai menolak hadis Rasulullah, jangan sampai memperolok-olok Al-Qur'an, jangan sampai memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para dewa Allah. Kemudian pembahasan yang keenam ini adalah pembahasan penting ya yaitu ma ta'dzunu bihi perkara-perkara yang membuat dosa bisa lebih besar. Ya, perkara-perkara yang membuat dosa lebih besar. Apa saja? Yang pertama adalah al-israr wal muwadhabah. Yaitu selalu ya terus-menerus berada dalam dosa. Terus-menerus berada dalam perbuatan dosa. Maka orang yang berbuat dosa, hendaklah dia kalau sudah menyadari segera apa? berhenti dari perbuatan dosanya. Ya. Wasari'u ila mafiratu min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan kita membiarkan selalu berbuat dosa. Kalau memang kita sudah tahu ini dosa, segera kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Allah Maha Pengampun para jemaah. Sebesar apapun dosa kita. Sebesar apapun. Ya. Apapun dosa kita selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Inna allaha yakbalu taubatal abdi malam yuwargir. Allah menerima tobat hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Tapi kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, kalla bal rada ala qulub eh, apa kalla idza bala watit taraqi wakila man roh. wa dhanna al Waltaqat as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Ingatlah ketika sudah nyawa di sini, siapa yang bisa mengobati? Meskipun di bawah rumah sakit yang canggih sekalipun, dokternya bilang, ya kita cuma bisa berusaha, yang di atas yang menentukan. Ketika bekti sudah bertautan kepada Allah dia dikirim, maka sudah pintu tobat sudah ditutup. Ya. Oleh karena itu, dosa jadi besar kalau kita terus-menerus berada di dalamnya. Meskipun tadinya itu dosa, dosa kecil. Oleh karenanya segera para jemaah bertobat, ya. Dan ingat Allah Taala lebih senang kepada kepada hamba yang bertobat dibandingkan dengan hamba yang begitu gembira ketika dia kehilangan kendaraannya beserta perbekalannya. Ada kisah yang sahih dari hadis Nabi SAW. Ada seseorang yang kehilangan kendaraannya beserta perbekalannya. Dicari di sana kemari tidak ia dapatkan. Kemudian dia putus asa. Lalu dia duduk di bawah pohon. Ketika dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba kendaraan itu berada di sampingnya, Ia berupa kendaraan pada saat itu adalah hewan tunggangan. Lengkap dengan perbekalannya. Begitu senangnya, apa yang terucap dari lisannya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Karena begitu senang dan gembira sehingga ngomongnya terbalik. Ya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Karena gembiranya. Maka Allah lebih gembira dibandingkan dengan orang tersebut. Kepada siapa? Kepada kita yang mau bertobat. Ya. Ada dua orang dipersaudarakan di, di zaman Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli dosa. Yang ahli ibadah bertemu dengan orang berbuat dosa. Berhenti engkau berbuat dosa. Ketemu lagi, masih saja berbuat dosa. Ketemu lagi, masih saja berbuat dosa. Akhirnya, yang berbuat dosa mengatakan kepada yang ahli ibadah, apakah Allah mengirim engkau untuk mengawasi aku? Ahli ibadah tadi tersinggung dan marah. Sehingga marahnya tidak terkontrol, lalu mengatakan kepada perbuatan perbuat dosa tadi, Allah tidak akan mengampuni kamu. Coba baru. Ketika di hadapan Allah, Allah marah bukan marah kepada yang berbuat dosa, tapi marah kepada ahli ibadah. Apakah ampunanku berada di tanganmu? Sehingga engkau tutup ampunanku kepada orang lain. Kemudian disuruh diseret ke dalam api neraka. Oleh karena itu jangan kita membuat orang putus asa. Ya, lihat ada orang yang membunuh 99 orang, dia mau bertobat, tapi salah bertanya dia. Dia bertanya kepada ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Akhirnya apa? Ketika dia bertanya kepada ahli ibadah yang tidak berilmu tadi, jawabannya ya dengan pertanyaan apakah Allah mengampuni saya? Oh, tidak bisa, kamu sudah banyak dosanya. Apa terjadi? Dibunuh dia sekalian sama orang tersebut. Ya. Tapi ketika dia bertanya kepada ahli ilmu, ditunjukkan kalau kamu mau bertobat, datang kamu ke tutupan. Ya, pindah dari tempat yang banyak dosa di sini. Dia berjalan. Sebelum sampai di tempat itu, dia meninggal para jemaah. Sehingga malaikat rahmat dan malaikat azab, mereka berselisih. Ini orang belum bertobat. Kata malaikat azab, neraka tempatnya. Kata malaikat rahmat, dia sudah berniat. Sungguh-sungguh untuk bertobat. Oleh karena itu Allah mengutus ya utusan agar menyuruh mengukur jarak tempat yang dia tinggalkan dan tempat yang dia tuju. Kalau memang lebih dekat ke tempat yang dia tuju, surga tempatnya. Kalau lebih jauh, lebih dekat kepada tempat yang dia tinggalkan, neraka tempatnya. Ternyata apa? <clears throat> Setelah diukur, ya lebih dekat kepada tempat yang dituju, bedanya cuma satu langkah. Bedanya cuma satu langkah. Ya. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna hadakum la ya'malu fi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab wa ya'malu bi amali al-jannah yadkhuluha. Ada orang yang masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, banyak dosa. Sampai dia dengan neraka tinggal satu langkah. Kemudian ketentuan menjauhi dia di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli surga, masuklah dia ke dalam surga. Sebaliknya para jemaah, Ya, Nabi bersabda, "Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira." fa yamkutu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar Sungguh ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga banyak kebaikannya, banyak ketaatannya. Sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah di akhir hidupnya. Ketentuan menjauhi dia, dia melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalam ahli neraka. Orang yang tidak bijak akan mengatakan kalau begitu buat apa kita berbuat baik kalau ujung-ujungnya neraka. Orang yang tidak bijak, tidak mengerti agama akan mengatakan kalau begitu Allah tidak adil. Tapi ingat bagaimana ulama menjelaskan seperti Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum bahwa para salafus soleh orang-orang terdahulu yang akidahnya sudah lurus, ibadahnya baik, justru apa? Takut ya, tidak pede dengan adanya hadis ini mereka banyak menangis meskipun sudah baik tapi tidak pede karena tidak tahu apakah sholatnya diterima karena tidak tahu apakah hajinya diterima karena tidak tahu apakah zakat sedekahnya diterima. Itu sudah baik. Bagaimana yang belum baik para jemaah? Ya. Mari kita jangan membiarkan diri kita dalam kubangan dosa. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, yang membuat dosa jadi besar adalah istisgharul dulu, yaitu menganggap remeh dosa. Menganggap remeh, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau mengatakan innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqa fi a'yunikum min asy-sya'ri in kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat rawahul Bukhari Sungguh kalian akan melakukan dosa yang menurut pandangan kalian itu lebih ringan, lebih tipis dari sehelai rambut. Padahal di masa kami, di masa Rasulullah SAW, kami menganggap sebagai perbuatan yang membinasakan. Ya. Jadi para jemaah, eh, perkataan Anas bin Malik, ya, menunjukkan semakin hari semakin jelek kita ini. Karena semakin hari dosa yang besar dianggap biasa. Ya. Seperti yang saya katakan di awal, dulu mungkin masih ada senior kita di sini yang masih mendapatkan zaman itu berdua sama perempuan malu. Ya. Dan memang tidak boleh. La yaqluwan ahadukum bimra'atin illa ba'di mahrumin. Tidak boleh seorang dari kalian berdua dengan perempuan atau dalam mahramnya. Sekarang bukan malu-malu lagi. Ya, Valentine ditunggu. Tahun baru ditunggu untuk berbuat dosa bersama. Untuk berbuat dosa berjemaah. Ya. Tanpa malu-malu. Bahkan berita terakhir tanpa malu-malu. Laki-laki kawin dan orang tuanya merestui. Laki-laki kawin sama laki-laki. Ya. Tanpa malu-malu para jemaah. Ini terjadi. Ya. Ini menunjukkan apa? Menganggap dosa itu remeh oleh karena itu jangan kita anggap remeh. Baik dosa maupun perbuatan yang baik. La tahkironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalka haqqa biwajhi tolkin. Jangan engkau remehkan perbuatan baik sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ya. Itakun naro walau bisikit tamro. Takulah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma kata Nabi. Jangan remehkan Yang ketiga para jemaah, ya membuat dosa bisa lebih besar itu apa? <clears throat> Al-farhu yaitu senang dengan perbuatan dosanya. Senang dengan perbuatan dosanya. Seperti yang saya katakan tadi, Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya. Siapa orang yang menampak dosanya? Ya. Wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu al-amala bil-lail ya thumma yusbihu wa qad satarahu Allah yaqulu ya fulan amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasruhu Allah alayhi wa yusbihu wa yakshifu Allah anhu di antara orang yang menampakkan apakah dosa adalah orang yang mengatakan kepada temannya, ya, di malam hari dia berbuat dosa, di pagi hari sudah ditutup, lalu dia ngomong sama temannya tadi malam saya minum minuman keras, tadi malam saya berzina, tadi malam saya begini. Padahal Allah sudah tutup, ya. Ini juga nampak dosa. Tidak malu-malu berbuat dosa di depan umum, diceritakan kepada orang, saya nggak mau munafik mas, saya memang masih suka minuman keras. Itu nggak boleh. Ya, orang berbuat dosa harus disimpan. Ibu-ibu tidak boleh sembarangan curhat karena perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, orang yang sembarangan curhat sama dengan hadis ini yaitu minal mujaharah. Orang yang menampak-nampakkan dosa. Dosa itu tidak boleh Ya pelaku dosa tidak boleh bahwa mantan pelaku dosa tidak boleh ngomong depan umum bahwa saya dulu berbuat dosa begini nggak boleh. Ya, yang boleh ngomong depan umum mantan pelaku bid'ah, mantan pelaku kesyirikan. Nah, itu boleh. Ya, orang yang memiliki pemikiran menyimpang seperti pemikiran-pemikiran ISIS, dia tobat, boleh dia ngomong. Karena dia berpikir begitu karena sebelumnya dianggap benar. Ketika tahu bahwa itu sesat, dia boleh ngomong di depan orang. Tapi kalau mantan peminum, ya, mantan uh, apa penzina, mantan pemusik, nggak boleh ngomong di depan orang. Karena itu jelas itu dosa, nggak boleh. Itu masalah apa? Minal mujaharah, ya, minal mujaharah, minal mujaharah. Maka di sini janganlah sampai kita bangga dengan perbuatan dosa karena itu bisa membuat dosa kita lebih besar. Ya. Kemudian yang berikutnya para jemaah adalah menampak-nampakkan perbuatan dosa. Ya. Menampakkan perbuatan dosa seperti hadis tadi sama. Ya. Dia tidak malu. Nabi bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasta masyita." Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal manusia, kalau kamu tidak punya malu, silahkan berbuat semaumu. Mau telanjang di jalan, mau begal orang, mau korupsi, tidak malu, silahkan. Kalau tidak malu. Tapi malu adalah bagian daripada iman. Al-iman bit'un situna syu'bah. Afdaluha qawlu la ilaha illallah وجناها إمامة الأعداء عن wal hayaru شعبة من iman رواه muslim. Nabi bersabda SAW, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan bagian dari iman. Ya, itu pun paling rendah. Ini agama kita. Oleh karena itu para jemaah kalau parkir mobil juga jangan sembarangan karena itu kasih gangguan pada orang. Ya. Agama kita itu kan agama yang indah. Ada gangguan disingkirkan, ya. Bukan malah kita ngisi gangguan di jalan. Itu pun bagian paling rendah. Wal usul batu punya iman dan rasa malu bagian daripada iman. Nah sekarang rasa malu sudah banyak hilang dari kaum muslimin, ya. Gandengan sama ibu sama bapaknya malu. Tapi gandengan sama perempuan bukan mahram gak malu. Gandengan sama laki-laki bukan mahram gak malu. Ya, pernah ada seorang berjalan bersama orang tuanya. Ya, kemudian ketemu sama uh, Abdurrah, uh, Umar bin Abdul Aziz. Ya, aku gak suka kalau lihat berjalan sama bapakmu begitu. Kemudian digandeng bapaknya. Nah, baru ya, gandeng bapaknya baru. Ya. Nah sekarang sekarang kita malu kan dengan berjalan sama orang tua, orang tua kita. Ya. Meskipun jenggot kita kumis kita udah putih, ya. Antar orang tua ke masjid, gandeng tangan, betulin sendalnya. Para jamaah rahmati Allah. Itu akhlak Islam. Mengajak kita kepada orang tua kita. Indah jamaah kita itu para jamaah. Ya. Jangan sampai terbalik. Menutup auratnya malu, membuka aurat tidak malu. Kurang ajar sama orang tua tidak malu, ya bergandengan tangan bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya tidak malu. Ini terbalik pada Ya, nah, ini rasa malu harus kita kuatkan. Dengan tidak adanya malu, maka banyak orang-orang berbuat dosa terang-terangan tanpa malu-malu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat dosa besar, yaitu pelaku dosa termasuk dari panutan. Ya. Pelaku dosa termasuk dari panutan. Ya. Anda berbuat dosa, ya dosa. Ustaz berbuat dosa, dosanya lebih lebih besar. Ya, lebih besar. Oleh karena itu, mari kita saling minta memohonkan ampun bagi kita. Ya. Sebagaimana uh, istri-istri Nabi ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya nisa'an nabi man ya'ti minkun nabi fahishatin mubayyina yudha'af lahal 'adzabu dhifain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. <coughs> Wahai istri-istri Nabi ya barang siapa dari kalian berbuat dosa yang nyata maka dosanya dilipat gandakan adabnya dua kali. Ya. Dua kali. Kemudian tempat, ya. Jadi yang berdosa besar, tempat, waktu, dan pelaku berbuat dosa. Tempat. Kalau kita membunuh di sini, dosa besar, kisos. Tapi kalau <coughs> dosa itu dilakukan di tanah haram, dosanya lebih besar. Ya. Menyopet di masjid as di sini masjid masjid ini ya asyakir dosa apalagi nyopet depan Ka'bah dosa dosanya lebih besar ya nyolek wanita di sini dosa apalagi nyolek di sana ada tidak ada ya. di depan Ka'bah nyolek ada di depan Ka'bah nyopet ada itu kalau sudah hati tertutup ya pencopet di depan Ka'bah ada. Ya. Orang yang usil di situ juga ada. Naudzubillah Naudzubillah ya. Termasuk apa? Waktu, ya. Waktu. Kita bohong sekarang dosa. Bohong di waktu bulan Ramadan lebih besar dosanya. Nabi bersabda, apa beliau bersabda? Uh, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan berkata dusta, ya, selalu berbuat, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Kemudian berikutnya adalah pelaku, ya, pelaku. Seperti siapa? Seperti anak muda berzina, dosa, dosa. Kalau yang melakukan orang tua, Gimana? Lebih lebih besar dosanya. Kenapa? Kalau masih muda, syahwatnya bergejolak. Ini sudah 60, 70, mati di atas perutnya pelacur. Waliyahudzubillah. Ada tiga yang mana? Banyak. Alhamdulillah. Ya. Nabi bersabda, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Wala zakihim, wala yandur ilaihim, wala hum azabun alim. شيخ زالم وملك كذاب وعين مستكبر رواه muslim ya. tiga orang Allah tidak mengajak bicara pada mereka pada hari kiamat Allah tidak mensucikan mereka Allah tidak melihat mereka dan mereka dapat azab yang pedih coba menimpa ya tidak diajak bicara tidak disucikan tidak dilihat oleh Allah Diberi azab yang pedih. Siapa? Orang tua, orang sudah tua berzina. <laughs> Orang sudah tua berzina. Yang kedua, penguasa yang berdusta. Berkuasa kok masih bohong. Dia berkuasa kok, mau ngomong apa saja bisa kesempatan. Kenapa harus berbohong? Ya, dan ketiga adalah ailun mustakbir, miskin sombong. Kalau kaya sombong ada yang disombongkan. Orang kaya sombong tidak pantas, apalagi miskin. Ya, apa yang perlu disombongin? Ya, kaya sombong tak pantas. Semua Allah Subhanahu wa taala. Apalagi miskin, apa yang perlu disombongkan? Ah, maka di sini sudah ada penghalang, kok masih bisa melakukan dosa? Itu juga akan menambah dosanya. Oleh karena itu, ini double double, ya ada tiga golongan tiga orang tidak jaga bicara tidak dilihat tidak disucikan dan bagi mereka adat yang pedih yaitu orang tua yang berzina penguasa yang berdusta kemudian adalah uh, orang miskin yang sombong eh, <clears throat> kemudian yang poin yang ketujuh para jemaah perkara-perkara yang bisa menghapus dosa besar dan dosa kecil Yang pertama adalah at-taubatun nasuh, tobat nasuha. Tobat nasuha. Dalilnya surat Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. At-Tahrim ayat 8 maaf ya. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Bagaimana syaratnya tobat? Ada lima. Pertama, ikhlas. Ya. Bukan karena takut KPK. Ya. Ikhlas bukan bukan karena takut polisi. Yes. Iya. Yang kedua syaratnya apa? Al-ikhla' jambi meninggalkan dosa. Yang ketiga adalah al-azmu ala an la yauda ila hadzal Berkeinginan kuat untuk tidak kembali. Ya, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Pertama ikhlas, yang kedua meninggalkan dosa, ya. Ketiga adalah keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Keempat, anda menyesal, menyesal, menyesal. Yang kelima adalah jika berkaitan atau jika berhubungan dengan hak manusia, hendaknya minta dihalalkan. Jika berhubungan dengan hak manusia minta dihalalkan. Ya. Dan yang berhubungan dengan manusia tidak lepas tiga kata Nabi. Kullu muslim ala muslim haram damuhu ya wa maluhu wa irdi. Orang Islam atas orang Islam lain haram harta, darah dan kehormatan. Ya, harga diri, harta, darah dan kehormatan. Ini tobatan nasuhah. Kemudian para jemaah yang kedua Tu'atun ja'alaha Allah Azza wa Jalla kafaratan lidzunub kulliha. Perbuatan ketaatan yang dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa seluruhnya, ya, sebagai penghapus seluruh dosa. Perbuatan ketaatan yang yang dijadikan oleh Allah sebagai penghapus seluruh dosa. Ya, di antaranya adalah haji mabrur. Haji mabrur. Ya. Karena hadisnya menyebutkan man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menjalankan ibadah haji kemudian dia tidak melakukan rofat yaitu berkata jorok dan tidak melakukan kefasikan maka dia kembali dari dosanya seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Ya, seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Ya, kalau hari ketika ibu melahirkannya gak ada dosa, para jemaah. Ya. Yang ketiga adalah asyhadah fi mati syahid di jalan Allah. Ya, mati syahid di jalan Allah. Ya, bukan mati syahid di jalan tamrin. Itu bukan. Ya. Nabi bersabda, "Yughfar lisyahid kullu syai'in illa diampunkan bagi orang yang mati syahid segala dosa kecuali hutang. Kecuali hutang, maka hutang ini akan menghalangi ya, hutang akan menghalangi dari masuk surga. Ya. Kemudian keempat, yang bisa menghapus dosa besar dan kecil adalah ya, ikomatul hudud. <clears throat> Ditegakkannya hukum hudud. Ya, seperti orang yang berzina dirajam. Ya, itu hudud. Tapi kalau orang yang membunuh di kisos belum, karena nanti kisos itu ya yang gugur, yang gugur adalah hak hal waris. Ya. <coughs> Tapi hak dirinya tidak. Sebagaimana penjelasan Ibnu Oleh karena itu nanti di Kontorok antara sirot dengan surga ada tempat yang namanya al Kontorok. sebagaimana hadis sahih dari Imam Bukhari. Nah di situ orang akan dikisos. Orang yang membunuh orang lain, ya nanti orang terbunuh dia akan pegang kepala. Ya Allah, ini kepalaku, ini fulan dulu bunuh saya. Maka dikisos di situ sebelum dimasukkan dalam surga. Ya. Maka yang namanya kisos, ya yang pertama gugur haknya Allah, yang kedua gugur hak ahli waris, tapi hak orang yang dibunuh belum ter terbayarkan. Nanti dibayarkan di akhirat. Oleh karena itu, jangan mudah membunuh orang. Nah sekarang orang mudah membunuh orang. Salah sedikit bunuh, salah sedikit bunuh para kita. Masya Allah, Islam begitu indah agama. Ya, salah sedikit membunuh, salah sedikit membunuh. <clears throat> Kemudian yang kedelapan, penghapus dosa kecil tapi belum bisa menghapus dosa besar. Ya. Apa diantaranya? Al-mudawatu 'ala al-fara'id wa kabair. Selalu menjaga ya, selalu menjalankan yang wajib dan meninggalkan dosa besar. Ya. Menjaga yang wajib dan meninggalkan dosa besar itu bisa menghapus dosa kecil. Eh, yang kedua, mengiringi perbuatan buruk dengan yang baik. Ya. Mengiringi perbuatan buruk dengan yang baik. Itiba usai al hasanah. Ya. Seperti Nabi bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'addi sayyi'ata al hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang jelek. Yang ketiga adalah al ibu dunyawiyah, musibah ya yang dialami di dunia. Itu juga bisa menghapus dosa kecil. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin, wala ولا wala ولا wala ولا ya. wala ada hatta syafatu syabuha illa kafarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa orang Islam dari keletihan, kecapean, dari bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan. Apa saja tidak menyenangkan, bahkan dulu yang menurut pastinya itu menghapus dosa-dosa. Tapi itu dosa, dosa kecil. Ya. Kemudian yang keempat adalah tu'atun ja'alahullah azza wa jal kafaratan lidunub. Ya, perbuatan ketaatan yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Seperti banyak berangkat ke masjid, nunggu sholat, antara sholat, wudhu dengan baik, ya, itu bisa menghapus dosa. Nabi bersabda, "Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratu khutay ila al-masajid wa intizaru salat ba'da salat." salah Fadhalikum ribat fadhalikum kumur ribat fadhalikum kumur ribat Rawah Ahmad Muslim. Maukah aku tunjukkan pada kalian ya perbuatan yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat apa kata para sahabat? Tentu saja ya Rasul. Yang pertama, berwudu dengan baik meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Ya, wudu dengan sempurna. Apa maksudnya wudu dengan sempurna dengan baik? Dijelaskan oleh seorang tabi'in yaitu Ibnu Syihab az tiga kali tiga kali ya basuh muka tiga kali, tangan tiga kali, ya, kaki tiga kali, ya. Kalau pusat kepala cukup sekali. Ya. Itu maksud dengan uh, wudu dengan sempurna. Kemudian banyak berangkat ke masjid. Yang kedua, itu mengangkat derajat menghapus dosa. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Ya, seperti habis sholat sunnah atau ke masjid sambil nunggu sholat wajib. Atau dari maghrib sampai isya. Ya, itu sama dengan orang yang menjaga di perbatasan perang, riba. Ya, itu bisa mengangkat dosa dan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Dan yang kelima adalah istighfarul mukminin ba'dhum li ba'din, yaitu istighfarnya orang beriman, ya. Jadi kita saling memohonkan ampun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Ya Allah ampuni kami dan saudara kami orang beriman. Nah ini juga bisa menghapus dosa-dosa kita yang kecil. Termasuk Ketika Nabi habis menguburkan jenazah beliau mengatakan, ista'ufiru di akhirku was'alu lahu tasbih fa innahu Mohonkan ampun untuk saudaramu, mohonkan atas tasbih yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Dan terakhir adalah istighfarnya malaikat. Istighfarnya malaikat, ya. Nah, kalau saudara datang ke masjid sambil nunggu sholat wajib, datang masjid, sholat tatul masjid, sholat sunnah qobliyah, atau qobliyah di rumah, di masjid dapat tatul masjid, sambil nunggu, malaikat mendoakan apa? Allahumma sallahu wa warhamhu. Ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Jadi, daripada kita nunggu di rumah, ya habis azan, segera ke masjid. Ya, nggak masalah. Nunggu sambil nunggu imam para jemaah. Kebanyakan kalau sudah komat baru datang ke masjid. kenapa Lama, mendingan kopi ngeteh di rumah ini ya sayang para jemaah. Ini terutama bagi bapak-bapak ibu, karena bapak-bapak ya wajib sholat berjamaah ke masjid. Nabi bersabda, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Seutama-utama sholat sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Kecuali sholat sholat wajib, ya. Maka hendaklah datang ke masjid, ditunggu di masjid sambil apa? Sambil sholat satu masjid, sholat kembali. kalau di rumah lebih baik sambil doa. Nah, ketika kita nunggu sholat, itu apa? Nabi mengatakan seperti kita pahalanya seperti sholat. Dan malaikat mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ampun dia dan sayangi dia. Kemudian terakhir para jemaah, yaitu tanda-tanda dosa besar. Ini jadi bahasa utama kita, ya. Apa tanda-tanda dosa besar dan apa contohnya? Mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Yang pertama adalah ijabul haji alal maksiat. Adanya hukuman hak terhadap dosa itu. Adanya hukuman hak. Ya. Hak. Hak itu apa? Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, seperti orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina Ibu-ibu, bapak-bapak jangan mudah-mudah nuduh orang dengan tuduhan zina. Ya. Walladzina yarmuna al-muhsanat wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang yang nuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina tapi tidak membawa empat saksi, maka apa? Cambuk 80 kali. CCTV nggak bisa jadi saksi. Saksi empat orang. Ya. Arba'at syuhada. Ya. Kalau suami sama istri boleh meskipun tanpa saksi, tapi harus dengan apa? Dengan li'an, dengan laknat, ya. Dengan bersumpah empat kali demi Allah saya melihat naudzubillahiminjalik, dalik ya. Orang mengatakan demi Allah saya melihat istriku berzina. Empat kali. Baru kau kelimanya dia bersumpah. Kalau aku berdusta, semoga Allah melaknat saya. Nah, setelah itu terjadi perpisahan sama istri tersebut. Untuk selamanya nggak boleh kembali. Kalau hamil, anak itu tidak bisa disebutkan kepada suaminya. Itu namanya al Oleh karena itu dia mudah-mudah menuduh orang berzina. Kodok tadi dosa besar. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya. Ah, orang berzina, ya, orang mencuri itu dosa besar. Karena ada apa? Ada sanksi hukumnya di dunia ini, ya. Fasariqatu wasariq eh, fasa apa? Asariq wasariqatu faqta'u aydihuma. Orang mencuri laki perempuan potong dua tangannya. Ya. Nah, ini yang melakukan harus pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan kita tidak boleh. Ya. Yang kedua, tandanya ya adalah tasmiyatul wasiyah kabiroh Dosa tersebut disebut dosa besar, disebut dosa besar. Ya. Tandanya seperti tadi, ya. Ala adulukum al-kabair. Maukah saya tunjuk kepada kamu dosa besar. Nah, ada kata al-kabair, berarti itu dosa besar. Yang ketiga diberi nama dengan mubikot. Diberi nama dengan mubikot. Apa? mubikot yang membinasakan. Berarti itu dosa besar. Contohnya tadi, ijtihad ijtihad ijtihad ibu al mubikot. Kila ya Rasulullah wa mahunda, qala asyirku billah wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa sihru wa riba wa malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa ghasl muhsanat al-ghafilat al-mu'minat Jauhkan tujuh perkara yang membinasakan, mubikoh. Apa saja ya Rasul? Yang pertama, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang Allah harapkan, sudah tadi. Sihir, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan tempur, dan menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Nah ini, ya. Jadi tanda pertama, saya ulang, ya. Tanda pertama adanya bentuk hak atau hukuman di dunia. Yang kedua, adanya ada nama dengan nama kabair atau kabiro. Yang ketiga, diberi sifat mubikok. Mubikok itu apa? Yang membinasakan. Yang keempat, disifati fahisyah. Yaitu perbuatan keji, fahisyah wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Fahisyah. Kalau ada kata fahisyahnya ya, maka itu dosa dosa besar. Yang kelima diberi sifat dengan apa? Min amali syaiton, termasuk perbuatan setan. Perbuatan setan, maka itu dosa besar. Ya. Karena kita disuruh berbeda dengan setan. Yang paling sering kita nyerupai setan dalam hal apa ya? Ya, makan minum, <laughs> ya, makan minum. Nabi bersabda, la apa? La ta'kulu bishimal. Eh, Inna syaitana ayakul wa yashrabis Jangan makan minum, janganlah kalian minum atau jangan makan dengan tangan kiri, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Nah kita sering para jemaah ya kalau buka aqua kan memang keras tuh ya sehingga yang buka tutup eh, tangan kanan. Padahal sebenarnya tinggal pindah ya tutupnya tetap di tangan kanan, botolnya tetap di tangan kiri ya. Atau juga makan gorengnya, cabenya di kanan, gorengannya di kiri <laughs> ya. Cuma tinggal pindah. Ya, Nabi menyuruh jangan sama dengan syaitan. Inna syaitan ya'kul wa yashrab bisyimam. Karena setan makan dengan tangan kiri dan tangan uh, eh, makan minum dengan tangan kiri. Ya. Dalam surah Al-Maidah di sini kita disuruh untuk apa? Meninggalkan perbuatan setan. Al-Maidah ayat 9. Ya, Allah berfirman, Ya يا khamru wal آمنوا wal الخمر wal والأزلام wal والأزلام min min amal syaitan فاجتنبوه ya La'alakum tuflihun Wahai orang beriman, sesungguhnya homer, ya judi, beli nasib, ya memberikan sesajen termasuk perbuatan setan maka jauhilah. Wala tattabi'u khutuwatish syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kemudian yang keenam, ya, pelakunya dikatakan fasik. Pelakunya dikatakan fasik. Seperti apa Nabi bersabda, sibabul muslim fusuku wa qitalu kufru. Mencela orang Islam adalah kefasikan. Berarti mencela orang Islam itu dosa besar. Wah sekarang mencela sudah biasa, ya lawan politik ya sudah. Kita semoga Allah Taala memberikan penjagaan kepada kita. Ya, mencela orang Islam merupakan kefasikan, membunuhnya merupakan kekufuran. Ya. Yang ketujuh, perbuatan dosa tersebut mendapatkan ancaman perang dari Allah. Ya, perbuatan dosa tersebut mendapatkan ancaman perang dari Allah. Contohnya apa? Riba. Ya, makan riba. Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa Rasul. Wahai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba kalau kalian beriman. Barang siapa yang tidak mau melakukan itu, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, berarti kalau ada umum perang dari Allah dan Rasulnya, ini adalah usaha usaha besar. Ya. Termasuk orang yang mencela, membenci wali-wali Allah Nabi bersabda Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi wali-waliku, aku hukum perang kepadanya. Wali Allah itu seperti apa? Ya, wali Allah bukan orang tebal senjata, bukan orang bisa hilang tapi nggak bisa balik. Ya, bukan orang bisa terbang. Wali Allah para jemaah tulis ya, di Quran disebut surat Yunus Surat Yunus ayat 62 63. Ya. Yunus ayat 62 63 itu definisi wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Itu wali Allah. Ya, bukan Kebal senjata tajam, bukan bisa terbang, apalagi bisa menghilang tapi nggak bisa balik. Ya, bukan itu. <clears throat> Kemudian yang kedelapan, tanda-tanda dosa besar ada kata-kata laknat. Seperti Nabi bersabda, la eh, Abdul Abdul Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah SAW al-mutasabbihina minal rijal bin nisa wal mutasabihat minan nisa birijal. Rasulullah melaknat ya laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Berarti apa? Itu dosa besar. Ya, laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki dosa besar. Ya. Termasuk orang yang mentato dan minta ditato. Ini contohnya, La anal wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah. Bahwa Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Dan yang wanita yang mentatu dan yang minta ditatu. Itu Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Ini menunjukkan dosa besar. Kemudian yang kesembilan <clears throat> pelakunya tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Pelakunya tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Apa contohnya? Hadis Nabi, "La yadurullah yaumal kiamat ila man jarra izarahu bataran." Rawal Bukhari Muslim. Allah tidak melihat ya pada hari kiamat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Ini tidak dilihat berarti itu dosa besar, dosa besar. Kemudian yang ke sepuluh pelakunya tidak dimasukkan ke surga. Berarti itu dosa besar. Seperti Nabi bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga, ya. Orang yang hati, dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah. Yang ke sebelas dinafikan dari sifat iman, ya, dinafikan dari sifat iman, yaitu dicoret ya dari sifat iman. Seperti Nabi bersabda, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." Kila man ya Rasulullah? Qala, "Alladzi la yu'man jaruhu wa Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak pernah aman dari gangguannya. Ya, berarti mengganggu tetangga dosa besar. Karena apa? Karena disifati imannya tidak ada. Di sini tidak ada belum berarti kafir. Tapi apa? Tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Kemudian juga disebutkan di situ mendapatkan marahnya Allah, mendapatkan marahnya Allah. Man halafa ala yaminin huwa fiha fajir liyaqtati biha mala mri'in muslim laqi Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah ya dengan tujuan untuk mengambil harta orang dengan cara batil, maka dia akan ber, ber, berjumpa dengan Allah, Allah marah kepadanya. Jadi ada orang bersumpah kayak padahal itu bukan miliknya untuk pindah surat rumah kepada dia, ya surat tanah atau yang lainnya, dia bersumpah, ya. Nah, itu juga termasuk dosa dosa besar. Kemudian juga eh, apa disebut dengan diberi tali kekang dari neraka, ya. dibeli tali kekang dengan tali neraka. Seperti apa? Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minna Barang siapa ditanya tentang ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu, diberi tali kekang pada hari kiamat dengan tali kekang neraka. Yang ke-14 pelakunya disifati syirik atau kufur. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka kufur, maka itu dosa besar. Ya, dosa besar. Yang lima belas disifati dengan khusron. disifati dengan kerugian, kerugian. Apa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Apa maksudnya merasa aman dari makar Allah? Merasa aman ya dari berbuat dosa, merasa aman dari adab Allah, itu namanya merasa aman. Itu orang yang rugi. Makanya kita harus takut terjerumus kepada dosa dan harus takut ya mendapatkan adabnya Allah Subhanahu wa taala. 16 saya sebutkan sampai uh, eh, 5 apa namanya sampai 20 saja ya atau 19 karena masih banyak karena waktunya sudah habis para jemaah. Yang ke-16 disifati dengan abdolal kesesatan, sesat. Sebagaimana surat Al-Hijr ayat 56 ya. Tadi surat Al-A'raf 99. Qala wa may yaqnut min rahmati rabbih ya. Qala wa may yaqnatu min rahmat rabbih Dia berkata, ya. Siapakah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat? Maka kalau ada kata sesat, maka itu dosa besar. Ada kata sesat itu dosa besar. Termasuk ada kata-kata tidak termasuk golongan kami, ya, tidak termasuk golongan kami. Maka itu tanda dosa besar. Seperti apa? man hamala alaina silah falaisa minna wa man khusyana falaisa minna barang siapa yang mengacukan senjata kepada kami tidak termasuk golongan kami barang siapa yang curang kepada kami tidak termasuk golongan kami maka kalau kita curang kepada saudaranya dalam jual beli dosa besar orang yang mengacukan senjata bukan membunuh hanya begini saja ayo ini itu juga dosa dosa besar ya apalagi sampai mem membunuh para jemaah Ya, barangkali sampai di sini kajian kita karena waktu ya sudah jam 11 ya dan itu waktu yang kepada saya. E, apakah selanjutnya ada tanya jawab pada panitia? Saya mohon apakah sampai di sini atau dilanjut panitia? Silakan kalau ada pertanyaan ibu-ibu bapak sekalian ya, dari kajian ini. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui ya tentang dosa baik kecil maupun besar dan kita mengetahui akibat dari perbuatan dosa dan kita mengetahui ya apa akibat dari orang yang tak kepada Allah mari kita bersama-sama untuk menjaga ya diri kita para jemaah dari perbuatan dosa ini ya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Karena semua e, ketidaknyamanan itu karena dosa. Ya. Semua ketidaknyamanan karena dosa. Dan bukan berarti setiap kenyamanan ya bukan karena dosa. Ada juga orang nyaman ya tapi dia pelaku dosa eh. itu namanya istidros baiklah ya pak ya enggak pak enggak oh, enggak enggak. Baiklah para jamaah rahmati Allah Ada pertanyaan ya. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kaum muslimin di Indonesia mencela khalifah yang mulia Utsman bin Affan sebagai pemimpin yang korup ya, dan raja pertama dalam Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebagai seorang yang licik bagaimana sikap kita terhadap tujuan mereka. Allahul musta'an wa alaihi atiqlan wal billah billah min dzalik. Dari tuduhan seperti itu, ya. Kenapa? Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Sepuluh orang yang diberitakan kebira gembira oleh Allah, oleh Nabi dengan masuk surga. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah 100. Ya, At-Taubah 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم التوبة ayat 100 ya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mereka dengan baik mereka Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah menjanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Itu kemenangan yang nyata. Kemudian Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi Lau anna ahadakum anfaqa mithla hudin ma balagha mudda adihim wala nasifahu. Jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Seandainya ada di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak sampai satu mud dari sahabat-sahabat itu bahkan separuh. Ya, maka orang yang mencela Usma, mencela Muawiyah, mereka pertama bisa jadi karena kebodohan tidak tahu, yang kedua karena sifat nifak, sifat kemunafikan. Ya, dan Allah menjanjikan kepada setiap sahabat wa kullan adahul husna. Kami janjikan setiap sahabat dengan surga. Ya. Kalau mau baca sejarah bagaimana Utsman dibunuh oleh Khawarij, ya, dibunuh dalam keadaan beliau baca Quran. Dalam keadaan beliau baca Quran. Dan mereka tidak bisa membantah ya apa yang menjadi argumentasi Utsman. Ya. Mereka mengatakan bahwa Utsman sholat lengkap empat duhur sementara dia harus kosong apa jawaban Utsman? Ya karena di belakangku adalah kaumku yang masih baru masuk Islam sehingga tidak menganggap sholat zuhur cuma dua rakaat sehingga aku sholat empat rakaat. Ketika terkait dengan harta-harta itu bukan harta negara itu harta pribadi dia. Ya. Itulah para jemaah. Nah, tapi sejarah dibalik. Maka dalam membaca sejarah ya kita hati-hati ya dalam membaca sejarah. Tapi kita sudah punya kaidah yang sangat kuat dalam masalah sahabat. Jelas Utsman bin Affan salah satu khulafaur rasyidin, ya. Dan Nabi sudah bersabda, ah, "Man ya'ish minkum fasara tilafan eh, fasara dilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa adu 'alayha bin nawajib wa yaqum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Ya, orang yang hidup sepeninggalku nanti melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah ulama Rasulin al bahdi Maka sikap kita jangan percaya dan menolak dan istighfar. Karena cinta kepada sahabat bagian daripada iman, benci kepada sahabat bagian dari kemunafikan. Itu penjelasan Al-Imam At-Tahawi al tuhawi dalam al aqidah tahawi Apakah orang yang tidak berbaikat termasuk dalam dosa besar? Karena Anda pernah dengar hadis tentang orang yang tidak dilihat oleh Allah bila tidak berbaikat. Ya. Pertanyaannya, baikat itu apa? Baikat itu sumpah setia. Ya. Dan hadis mengatakan man mata laisa fi unuqihi bai'a mata maitatuhu maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada bayat di lehernya, matinya seperti bangkai jahiliyah. Maka orang tidak berbayat dosa besar, iya. Tapi pertanyaannya kepada siapa berbayat? Bukan pada amir-amir jamaah yang ada. Ya, tapi harus kepada penguasa yang memiliki kekuasaan teritorial sebagaimana penjelasan Syul Islam al-ma'dum yang tidak punya kekuasaan nggak boleh minta dibayat. kalau ada dua orang minta dibayat apa kata Nabi mana yang harus dibunuh lebih lebih dulu Ya, lalu bayatlah penguasa, itu pemerintah punya kekuasaan, minta bayat. Ya, kita wajib berbayat. Yaitu punya kekuasaan teritorial. Kalau hanya kelompok-kelompok jamaah nggak boleh, bukan haknya mereka. Ya, bukan haknya mereka para jamaah. Hadisnya sahih, tapi banyak disalahgunakan. Ya, sampai penyalahgunaan tersebut saya pernah baca di sumber yang terpercaya. Ya, ada seorang dokter punya istri Suruh cerai sama amirnya, amir jamaah itu. Dicerai, dikawin sama amirnya. Insya Allah kalau seperti itu di sini siap semua jadi pak amir. <laughs> enak saja cerai istri mau nikah sama dia. Ya, setiap bulan bayar seperti Tidak benar. Hadisnya sahih, tapi bukan itu penggunaannya. Penggunaan ya, Penggunaannya bukan seperti itu. Harus kepada penguasa yang tidak kekuasaan dari teritorial, bukan kelompok-kelompok jemaah yang bersembunyi-sembunyi ya kalau pengajian. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi, ketahui di situ pasti ada fitnah. Kajian terbuka, seperti siapa pun boleh hadir. Saya salah, Ustaz, antum salah. kalau kita salahnya, tolong dibuka. Oh iya, saya salah. Saya rujuk. Ya. Enak seperti ini terbuka, semua boleh ikut, semua mendengarkan para jemaah. Ya, tapi kalau kajian sembunyi-sembunyi, wah anda nggak boleh ikut kajian ini, belum lulus, belum ini, nggak bisa, kecuali kelas. Ya, nah itu, nah itu biasanya ada bayat-bayat seperti itu. Ya, itu hati-hati dengan seperti itu. Mau nasihat apa yang harus dilakukan pelaku dosa besar bila di Indonesia pemerintah tidak melaksanakan hukum hudud. Ya, Para jemaah, kalau hukum hudud ya seperti potong tangan, rajam tidak dilaksanakan, kita nggak boleh DKM melaksanakan. Ya, nggak boleh Pak RT, nggak boleh harus pemerintah. Kalau tidak dilaksanakan, ya jangan. Ya, nah lantas solusinya apa? Meskipun dilaksanakan, kalau ada orang berzina, ya pendapat yang kuat adalah hendaklah dia tidak melapor atau tidak melaporkan, cukup dia bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau dilaporkan harus ada empat orang saksi. Empat orang saksi harus melihat dengan mata kepala, bukan dengan CCTV, bukan dengan kamera, tapi dengan empat orang. Ini untuk menjaga apa nyawa manusia. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi ya Rasul, rajam saya, ya Rasul berpaling, ya Rasul rajam saya. Ya, kadang aku sudah hamil, suruh pulang suruh lahirkan dulu. Lahir balik, suruh nyusui dulu. Baru suruh nyusui di raja. Ya. Lalu Nabi sholat, Umar bilang, ya Rasul, kau menyolati seorang pezina. Seandainya tobatnya dia dibagi 70 orang, orang Madinah mencukupinya. Ya. Karena dia sudah mengakui dengan dosa besar. Kalau tidak dilakukan, solusinya apa? Tobat antara dengan, dengan Allah SWT. Dan jangan ngomong-ngomong sama orang kalau dia sudah berbuat dosa. Kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa, tutup, jangan dibuka. Karena Nabi bersabda, "Man satarahu man satara musliman, satarahu Allah di dunia wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib keburukan kejelekan saudaranya orang Islam, Allah akan tutup dia keburukannya nanti di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib-aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan membuka aib dia meskipun dia berada dalam rumahnya akan dibebaskan oleh oleh Allah Ta'ala. Bolehkah memberi nama anak laki-laki Muhammad Ar-Rashid? Ya. Eh, nggak gak ada masalah ya sebab uh, eh, ar rashid rasyid itu maknanya yaitu yang beri petunjuk ya dan petunjuk di sini bisa petunjuk hidayah hidayah irsyad ya hidayah itu irsyad namanya ya nggak ada masalah sebab yang saya tahu Ar-Rasyid bukan nama Allah ya namun kalau nama biasanya memang satu ya kita itu sering nama itu lebih dari satu ya. Kalau di belakangnya biasanya namanya bapaknya. Di Muhammad ya Muhammad. Makanya kalau ada Muhammad Soleh, ya nama Muhammad Soleh, ya dikira Soleh itu bapaknya. sehingga disebut nama Muhammad. Sementara kita nama kita Muhammad Fulan, Muhammad ini, Muhammadnya hilang. Disebut nama belakangnya. Ya. Dan Nabi bersabda, Inna habba asma'ikum ila Allah Azza wa Jalla Abdullah wa Rahman. Nama yang paling dicintai Allah dan nama kalian adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Muhammad Ar-Rashid tidak ada masalah. Allah Allah. Contoh dari kecil imannya seorang yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana sebagian orang yang melakukan resepsi pernikahan menggunakan jalan umum untuk panggung atau semisalnya. Ya karena nggak mampu celah gedung. Ya. Maka pakai jarak umum, ya kalau memang kembali kepada peraturan yang ada, ya peraturan yang ada. Kalau memang peraturan membolehkan, ya nggak ada masalah. Peraturan membolehkan. Nah, peraturan di sini tentu ada aparat RT RW, kepolisian. Kalau memang sudah dapat izin, berarti tidak masalah. Ya, Nah, tapi kalau memang bisa, kalau itu mengganggu jalannya orang orang Islam, tentu saja harus kasih solusi, ya, kasih jalan alternatif. Kalau memang itu buntu, ya berarti meskipun sudah diizinkan, kalau itu mengganggu, tetap ya dia masuk kategori telah mengganggu. Ya. Sementara gangguan itu harus diangkat. Bolehkah kita memperingatkan seorang untuk tidak mengambil ilmu dari Ustaz Fulan karena penyimpangannya? Ya boleh. Kalau memang tahu penyimpangannya dan jelas penyimpangannya, sebagaimana uh, Allah berfirman ya uh, dalam Al-Qur'an Idza sami'tum ayatillah ikfaru biha wa istahzu biha fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah di perolok-olok ya diingkari jangan duduk bersama mereka sampai pindah pada pembicaraan yang lain Abdullah bin Umar mengatakan, "Dinaka dinaka fa inna ma huwa lahu wa damu." Fandur amma ta'khud, khud adil ladina taqamu wa la taqud adil ladina malu. Agamamu agamamu hati-hati karena itu darah dagingmu. Ya, kita tidak ingin tercemar darah daging kita. Perhatikan dari siapa kamu mengambil. Ambil dari orang yang lurus istiqomah, jangan mengambil dari orang yang menyimpang. Ya, karena menyimpang ada, ya ada, ada para jemaah menyimpang dalam masalah akidah, ya, menyimpang dalam masalah manhaj, kemudian di depan umum tidak, nanti setelah itu diarahkan aja, aja. Saya berbicara begini karena ada juga yang sebagai saksi korban, setelahnya dia ya dibina umum biasa, setelah itu dibina khusus, ya diarahkan dari seterusnya untuk suatu uh, pemikiran, pemahaman, kepentingan dan sebagainya. Kita tidak boleh menuduh orang berzina, tapi orang itu sudah ketahuan hamil di luar nikah. Bagaimana sikap kita terhadap orang itu dan terhadap anak yang hasil zina? Mohon pencerahannya. Ya. Orang hamil, orang berzina itu eh, apa? Dirajam pertama dengan adik mengaku kalau dia berzina. Yang kedua dengan persaksian, empat orang saksi. Yang ketiga dengan al-hubla, dengan hamil. Nah, maka hamil kalau dia nggak punya suami, jangan bilang penerusnya Maria seperti Maria, ya <laughs> nggak ada ayahnya. Ya. ya. ini betul namanya Maria, tapi bisa dia menghamili. Ya, nggak mungkin kalau nggak ada menghamili. Nah, kalau seperti itu sikapnya seperti apa? Ya, yang pertama itu aib orang, ya tutup aib itu Tutup aib itu. Yang kedua, kalau memang yang menzinai ada, mesti dia menikah, nikahi dengan yang menzinai. Ijma sahabat itu boleh. Yang ketiga, tidak boleh menikahkan dengan orang yang yang bukan ini, Ya, hanya untuk nutupi air, Dinikahi segera. Itu nggak boleh. Kenapa? La to al hamil hatta tato. Tidak boleh orang hamil dinikahi sampai dia melahirkan. Ya. Yang boleh menikahi adalah orang yang mem yang hamil. Ya. Kemudian anaknya ya tetap bukan anak dari yang menghamili tadi, meskipun dia menghamil bukan anak dia. Sebab yang namanya anak adalah hasil dari pernikahan yang sah. Sehingga konsekuensinya tidak dapat waris. Ya, tidak boleh menjadi wali ketika nanti menikahkan nah, dan beberapa kali ya ada orang yang konsul mau nikahin ini mau Ustaz ya ada orang tua mau nikahin anaknya tapi maaf dulu kebobolan duluan ya kecelakaan duluan padahal ya memang tahunya sejak kecil dia bapak tapi secara agama bukan tidak bisa jadi wali ya tidak bisa jadi wali gitu. Mohon penjelasan Al-Kabair tidak disebut jika apakah bid'ah bukan termasuk dosa besar? Mohon penjelasan dari Ustaz. Iya. Tadi sudah saya katakan ada kata sesat. Kullu bid'atin dolalah sesat. Dosa besar. Ya. Dosa besar. Termasuk dosa dosa besar. Kenapa? Karena perbuatan dia dilarang sama Nabi. Iyakum ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار hati-hati dari perkara baru urusan agama ya karena perkara baru urusan agama adalah bid'ah Ustaz mau tanya apakah termasuk dosa besar sudah terlanjur apa ini ambil rumah dengan bank awal tidak tahu apakah harus sabar atau Ya. sebagaimana saya tidak bicara bank atau bukan bank, riba ya. Kita bicara riba, adapun lembaga namanya apapun saja sudah bukan urusan. Yang namanya riba, hutang duit seribu karena ada kelebihan waktu bayar lebih seribu dua puluh lima. nah itu adalah riba ya maka Allah berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perihal membunuh itu dosa besar. Apakah uh, ada membunuh yang tidak menjadi menjadikannya dosa dan dalam kondisi seperti apa? Terima kasih membunuh ya. Ya, maksud membunuh manusia ya Membunuh orang. Mayaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang membunuh orang beriman dan sengaja, balasannya neraka jahannam lama di dalamnya. Ini urusan dosa besar. Ada membunuh tidak dosa besar apa ya, istri berperang, ya seperti berperang. Ketika berperang ya kita harus membunuh. Kalau kita diserang, tapi ketika kondisi normal hanya salah paham, ya, sesuatu membunuh, kemudian merampok membunuh, nah, itu dosa besar. Jadi dosa besar yang tiga e, eh, membunuh bukan dosa seperti orang yang berperang di jalan Allah dengan jihad yang benar, ya, bukan dengan asal-asalan sebaunya jihad, ya, dengan jihad yang benar. Jadi benar seperti apa para jamaah? jadi para ulama harus dikomandani oleh pemerintah ya harus dikembalikan oleh pemerintah. Ya. Sebab kalau semuanya jihad atas tokoh-tokoh masyarakat, semua akan berantakan. Ya. Harus pemerintah. Nah pemerintah itu penting para bukan tidak penting. Beri amr itu penting. <clears throat> Kemudian juga orang yang dirampok misalkan, dirampok kemudian dia membela dirinya, lalu dia terbunuh, ya, atau membunuh, maka dia tidak termasuk ke dalam besar besar. Bagaimana merupiah apa ini? Undian hadiah. Undian hadiah seperti di televisi. Undian hadiah. Tinggal lihat undiannya. Kalau undian tersebut kita membayar dengan satu sesuatu harga, ya, satu jumlah uang, ya, kemudian dikumpulkan membayar dengan 100 ribu. Lalu diundi dapat ini. Nah, ini nggak boleh tapi kalau undiannya ya kita misalkan hanya sekedar memberi barang, dapat kupon di kuburan di undian nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Karena bedakan antara eh, Qur'an dengan kimar, ya. Qur'an dengan kimar. Kalau Qur'an itu semua yang ada di sini berhak dapat, ya berhak dapat misalkan berhak dapat ini, ya semua di sini. Tapi gak mungkin diberikan pada semuanya. Maka dikurkan namanya diundi. Tapi kalau kibar itu seperti judi. Semua punya saham. Ini punya saham dimasukkan di satu diundi. Diberikan sebarang ah, yang dapat diambil itu namanya kibar. Itu undian yang tidak boleh. Sama-sama namanya undian. Tapi yang satu undian seperti judi, yang satu undian Quran Ya, seperti maaf, Nabi ketika mau safar, semua istrinya berhak ikut. Nah, tapi bila undi sampai yang dua. Nah, itu. Itu Quran. Ya. Kalau iman, ya beda. Di semua punya, ini semua di sini punya eh, seratus uh, ribuan. Nah, setelah itu dikumpul jadi motor dari mobil. Nah, yang dipakai itu yang benar. Yang yang yang ambil itu nggak boleh. Ya. kita, nah, kita lihat sistemnya seperti yang mana. Jika kita sudah bertobat dengan tobatan nasuhan, tapi terkadang masih terbayang dosa masa lalu, bagaimana sikap kita? Apakah itu tanda kalau tobat kita belum belum apa belum diterima? Ingat dosa lalu kan? Ingat seperti apa? Ingat bernostalgia dengan senang. Ya, dulu pernah bercumbu misalkan. Kenapa tak sekalian ditungguin lagi gitu misalkan? Itu jelas dosa. Berarti tidak ada penyesalan. Ya. Orang berbuat dosa harus ada penyesalan. Menyesal. Teman di kantor saya ada yang suka menceritakan maksiatnya. Kalau kita sering selingkuh, kalau dia sering selingkuh dengan perempuan, perempuan muda, sepertinya dia bangga. Bagaimana sikap kita? Apa hadisnya yang menyatakan bahwa menceritakan maksiat merupakan dosa menjadi lebih besar? Iya, ya betul ya dia nggak jadi diampuni sampaikan kepada dia pertama ya suruh bertobat ya yang kedua jangan bangga berbuat dosa yang ketiga jangan ceritakan berbuat dosa suruh bertobat orang tua saya dulu sering orang pintar sekarang sudah sepuluh delapan tahun sudah susah komunikasinya sholat sudah ngawur saya tidak tahu apakah beliau sudah tobat atau belum bagaimana sikap saya tetap berbuat baik ya tetap layani dengan baik ya. Allah berfirman wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahbihuma fi dunya ma'rufa Seandainya kedua orang tua kamu, masa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati keduanya, tapi tetap berbuat baik dalam dengan keduanya dalam kehidupan dunia. Apalagi beliau dia sudah usia lanjut dan itu pun perbuatan beliau tidak ada kaitan dengan kita langsung, ya maka tetap berbuat baik. Pertama layani, ya kesempatan berbakti pada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah mewajibkan jangan ibadah kecuali hanya pada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata ah, jangan berkata ah. Tanda-tanda dosa besar yang kesembilan menjulurkan contoh ya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki tolong jelaskan ya. Ya, karena tadi sudah sebutkan la yadurullah yaumil qiyamah man jarra izarahu batarun ya bahwa Allah tidak melihat kepada orang pada kiamat yang menjulurkan kain di bawah mata kaki. Dalam bahasa lain, ma'as min minal ka'bain minna. Apa yang berada di bawah mata kaki bagian dari neraka. Ya. Nah di sini ada yang mengatakan kalau tidak sombong tidak mengapa. Ada hadis yang mengatakan iyyaka wajah jamr izar fa inna jamr izar minal Hati-hati dari menjulurkan kain di bawah mata kaki karena menjulurkan kain di bawah di bawah mata kaki termasuk bagian dari kesombongan. Itu salah satu contoh. Ya, yang jadi tandanya apa? Yaitu ancaman tidak dilihat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya harus menyikapi jika orang tua saya eh, apa itu mengatakan apa ini, kalau saya dibilang ibadah tidak benar maaf nggak bisa baca nggak bisa baca maaf tulisan dokter Uh, saya sering pinjam duit di bank konvensional sampai terlihat satu M satu bulan 15 juta itu hutang kakak di story kakak di saya bagaimana solusinya sehingga saya belum bisa mendakwai orang tua dan saudara-saudara saya mohon doanya saya sedih saya ingin orang tua dan saudara-saudara saya lepas dan meninggalkan juga ya para jemaah memang pada zaman sekarang ya hampir banyak kaum muslimin yang terjerembab dalam masalah ini tapi kita jangan putus asa Ya, jangan kita putus asa. Tetap kita memohon kepada Allah SWT kekuatan. Ya. Yang paling penting adalah kita harus qanaah dengan apa yang jadi pemberian, pemberian Allah Taala. Ya. Insya Allah tetap masih bisa dapatin rumah, tetap masih bisa pakai mobil. Ya. Cuman yang biasa barangkali naik Alfa, ya, terus naik Innova, jadi hilang, jadi flu. Ya. Apalagi harus naik carry. Sementara orang yang ini harus menggunakan ya uang-uang riba, maka dalam kita qanaah dengan apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Barangkali para jemaah yang bisa saya sampaikan ini, ini terakhir, kemudian terakhir, supaya terjawab. Ada orang yang ingin beli rumah saya, tapi orang tersebut beritahu bahwa dia akan pinjam uang tempat untuk beli cash kepada kami. Apakah kami sebagai pemilik rumah kena juga uh, Allah Allah bersawab ya. Sebenarnya bagi yang punya rumah halal halal saja, tapi karena tahu orang itu ya, istilahnya dengan melakukan dosa, ya, maka di sini ada pembiaran dosa, pembiaran dosa. Ya kalau bisa, kalau bisa para jemaah mudahkanlah, mudahkan orang yang beli. Mungkin dia punya uang berapa, ya, meskipun tidak mudah bagi anda, punya uang berapa bayar dulu, baru setelah itu bisa diangsur tanpa harus dia melakukan ya perbuatan dosa yaitu dengan cara riba ya, dengan cara riba atau boleh mencari ya, orang lain yang punya duit belikan orang rumah itu kemudian dijual kepadanya dengan mengambil untung tidak ada masalah ya. Allah alam atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih juga kepada pengurus masjid ya dan ya Iya. Iya, Pak. Terakhir, Pak. Iya, Nasrani. Iya. Iya, ya menjelat kaum muslimin misalkan bukan pribadi tapi atas nama kelompok gitu. Ya. ya. Ya. kalau misalkan sebuah lembaga, ya lembaga dicela, tinggal apanya, ya. Sebab yang yang dijadikan uh, dasar dalam agama, kulul muslim adalah muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh ya orang Islam pribadi satu dan lain haram darah harta dan kehormatannya ya seperti Nabi juga bersabda la yahillu dzamumrin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah la bi'da salat ahad muzani wa nafsu bin nafsi at-tariku lidini al-mufarriqu lil jamaah ya tidak halal darah seorang yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasulullah ketiga yaitu orang berzina orang membunuh orang yang murtad Nah, ini pribadi. Ya. Adapun lembaga bisa jadi dia tidak ada kaitannya dengan pribadi dia. Nah, kenapa kalau lembaga yang disebut, kenapa dia ini tasuk berarti kepada lembaga itu? Ya, maka lihat kasusnya dulu, ya, kemudian terkaitkan langsung dengan pribadi. Karena yang dimaksud adalah bukan lembaga, karena orang Islam satu, ya, jemaah Islam cuma satu, ya, Nabi mengatakan antum jamaah lain kelompok lain. Nabi mengatakan sataf tari hadil umma ala talatin wa sab'ina firqah kulluha binar illa wahidah wa jamaah. Faqala ya Rasulullah wa hiya jamaah. Faqala ma ana ali al yawm wa ashabi. Akan pecah umatku ini menjadi 73 golongan. Semua di neraka. Berarti dicela semuanya. jadi satu siapa al jamaah. Sahabat bertanya, jamaah itu siapa ya Rasul? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma, yaitu apa saja. Ya, prinsip beragama. Yang aku bersama sahabatku berada di atas. Ya. Sehingga Abdul bin Ibn Abbas mengatakan, al-jamaah al haq wa ikut tawahda. Jamaah adalah kesesuaian di atas kebenaran meskipun hanya satu orang. Itu namanya jamaah. Meskipun berkelompok, kalau mau berkelompok di atas kesalahan, di atas kesesatan, namanya bukan jamaah. Meskipun namanya Islam jamaah atau jamaah Islamnya dan lain sebagainya. Ya. Ini, ya. Oleh karena itu ukurannya adalah kebenaran. Kebenaran apa? Ma ana alaihi al yauma wa ashab. Apa saja yang aku dan sahabatku kata Rasul berada di atasnya. Oleh karena itu tinggal dibawa ke laboratorium apakah betul sesuai akidahnya, ibadahnya, ya amalannya dan sebagainya. Barangkali ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atuhu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.